Disebutkan di antaranya adalah masalah yang tidak ada dalilnya dari Quran dan Sunnah dan kemudian para ulama berselisih. Wal khilafu fi hadha yushbihu al khilaf fi ibahati at-ta'am atau ta'am man la tubahu dhabihatuhu min al-kuffar atau istimali awalil musyrikin wa thiyabihim. Perselisihan yang seperti ini mirip dengan perselisihan tentang dibolehkannya makanan dari orang yang sembelihannya tidak halal seperti orang-orang kafir. Wa istimal di musyrikin atau memakai bejana-bejana orang-orang musyrik atau memakai pakaian orang musyrik. Maksud tadi makanan bukan makanan yang tidak halalnya makanan mereka yang sembelihannya tidak halal. Makanannya bukan sembelihan. Bagaimana hukumnya? Itu jadi perselisihan di antara para ulama. Wal khilafu fiha yarji' ila qa'idah. Dan perselisihan ini kembalinya kepada kaidah al-asl al-asl wa zahir hukum asal dan hukum zahir Waqad sabaqa dzikru dzalika fil kalami ala hadis al halal bayyin wal haram bayyin wa umurun mushtabihat. Telah lewat sebutan yang demikian di dalam ucapan dalam hadis al halal bayyin wal haram bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Wa yang halal itu jelas, yang haram itu jelas dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang samar-samar. Dan disebutkan di akhir hadisnya, "Wa man ittaqa syubuhat faqad istamra li wa Siapa yang menghindari syubuhat, dia berarti menjaga kehormatan dirinya dan menjaga agamanya. Wa man waqa'a fi dan siapa yang terjerumus dalam syubhat, niscaya akan terjerumus dalam yang haram. Karena yar'a haula al-hima seperti penggembala yang menggembala di perbatasan. Yushik ayat kafi. Bisa jadi kambing-kambingnya akan masuk ke dalamnya. Wa qawluhu bil asya allati sakata anha. Adapun ucapan dalam hadis menyebutkan perkara-perkara yang didiamkan. Rahmatan min ghairi nisyas. Karena rahmat dari Allah, bukan karena lupa. يعني أنه إنما سكت عن ذكرها رحمة بعباده yang dimaksud bahwasanya Allah mendiamkan beberapa perkara rahmatan bi'ibadah sebagai rahmat bagi hamba-hambanya wa rifqan sebagai kasih sayang haitsu lam yuharrimha alaihim di mana Allah tidak mengharamkan atas mereka hatta yu'aqibahum ala fi'liha tidak mengharamkan hingga Allah kemudian membalas karena perbuatannya tidak. Walam yujibha dan juga tidak mewajibkan alaihim atas mereka hatta yuaqibahum ala tarkiha. Tidak pula diwajibkan sehingga orang yang tidak mengerjakannya akan mendapatkan dosa. Tidak. Allah tidak wajibkan, juga Allah tidak haramkan. Bal ja'alaha afwan. Bahkan Allah jadikan sesuatu yang ma'fu. Fa'inna fa'in fa'aluha kalau mereka kerjakan fala haraja alaihim. Tidak mengapa baginya. وإن تركوها فكذلك يعني لا حرج عليهم وفي حديث أبي الدرداء dalam hadis Abi Darda disebutkan ثم تلا kemudian dibaca Wa ma kana rabbuka nasiya. Qara'a hadil ayah. Wa ma kana rabbuka nasiya. Bahwa Rabbu tidak lupa. Wa mithluhu qawluhu azza wa jal. Dan yang semirip dengan itu adalah ayat yang lain. La yadillu rabbi wa la yansa. Rabbku tidak salah dan Rabbku tidak lupa. Jadi barakallahu fikum. Kalau ada perkara-perkara yang tidak dibahas dalam Quran dan Sunnah, bukan berarti Allah lalai, Bukan pula Allah alpa atau lupa, tidak pula yadil. La yadillu rabbi wa la yansa. Fala tabhasu anha. Kalau begitu tidak perlu dicari-cari. Fala tabhasu anha. Yahtamilu ikhtisasa hadzal nahi bi zamanin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam لأن كثرة البحث والسؤال عما لا يذكر قد يكون سببا linuzulit tashdid fihi biijabin au tahrimin. Larangan fala tabhatu anha. Yahtamil ada kemungkinan ikhtisasu hadzal nahi, pengkhususan larangan ini di zaman Nabi. Mengapa? Karena kebanyakan kasrat al-bahsi was-su'al kebanyakan pertanyaan, kebanyakan mencari-cari. amala la apa-apa yang tidak disebut qad yakunu sababan. Bisa jadi akan menjadi sebab turunnya at-tasdid. Turunnya perkara yang susah. Biijabin dengan kewajiban misalnya atau tahrimin atau keharaman. Wa hadis Sa'ad Ibn Abi Waqqas yadullu ala hadha ada Sa'd bin Abi Waqqas menunjukkan hal tersebut. Fayatamil an yakuna nahyu aman maka bisa jadi larangannya bersifat umum. Mungkin khusus, mungkin umum. Ada yang bilang dari para ulama bahwa ini khusus di zaman Nabi. Mengapa? Lantas alu an asyara intub dalakum tasukum. Jangan bertanya-tanya sesuatu di zaman Nabi yang kalau dijawab jadi hukum dan memberatkan kalian. Ketika ada yang bertanya ya Rasulullah tentang haji, ada haji. Aku amin Rasulullah diam. Sakata an hadha soal. Wa sa'ala maratan ukhra أكل عام يا رسول الله وسكت حتى يسأل مرة ثالثة وقال لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوق إن قلت نعم kalau aku katakan ya maka wajib bagi kalian dan kalian gak akan mampu kata Nabi kalau aku katakan ya in qultu na'am fayajib alaikum la tastati'u kalian gak akan mampu kalian gak akan sanggup Ada rahmah min Allah Ta'ala ثم من رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبي الرحمة وحديث السعد بن وقص يدل على هذا ويحتمل أن يكون النهي عاما tetapi bisa juga larangan ini bermakna umum <coughs> sepanjang masa jangan mencari-cari yang berarti maknanya bukan hanya bertanya tetapi membahas apa yang tidak perlu dibahas. wal marwi an Salman min qawlihi yadullu ala dhalik fa inna kathratal bahth was su'al an أو عن حكم ما لم يذكر في الواجبات ولا في المحرمات قد يوجب اعتقاد تحريمه karena kebanyakan bertanya tentang hukum apa yang tidak disebutkan dari kewajiban-kewajiban atau tidak disebutkan dari keharaman-keharaman kadang-kadang mengharuskan keyakinan tahrimihi au ijabih. Kadang-kadang membawa kepada keyakinan wajibnya atau haramnya. Limusyabahatihi li ba'dil wajibat. Karena kemiripan dengan yang wajib-wajib. Au al-muharramat atau yusbih al-muharramat. Faqabulul afiyah fi maka diterimanya afiyah wa tarkul bahth tidaknya tidak membahas-bahas dan tidak bertanya-tanya ada khairun itu lebih baik Waqad yadkhulu dzalika fi qaulin Nabi Sallam dan ini bisa termasuk yadkhul fi hadal hadis atau fi hadis halaka al mutanatti'un akan binasa para mutanatti' wa tanatig al bahth fi ma la ya'ni al bahth fi syai'in la yu'mar bihi membahas sesuatu yang tidak diperintahkan membahas sesuatu yang tidak perlu dibahas itu tanatig namanya dan itu mengucapkannya tiga kali هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون خرجه مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا والمتنطع هو المتعمق والبحاث عما لا يعنيه apa yang tidak pantas baginya dan apa yang tidak perlu وهذا قد يتمسك به من يتعلق بظاهر النفوذ dan biasanya ya demikian kadang dipegang oleh orang-orang yang berpegang dengan zahir-zahir kalimat saja wa yunfil ma'ani dan menafikan makna-makna wal qiyas menafikan qiyas kadhahiriyah seperti zahiriyah Qul inna a'udzu bikum Allah halakal mutanatti'un, binasa orang yang mutanatti' adalah orang yang selalu membahas-bahas perkara yang tidak perlu dan tidak disuruh untuk dibahas. Dan ini biasanya akan membawa pada kesalahan dan kesesatan. Dan kadang-kadang berpegang dengannya orang yang sering melihat dohir hadis, dohir ayat, tapi dalam keadaan mereka tidak mau peduli dengan makna-maknanya dan nggak perlu pada atau tidak mempedulikan kias-kias seperti aliran zahiriyah pengikut Daud dan Zahiri. Wa tahqiq bi hadzal maqam wallahu alam an al-bahsa amma la yujad fihi nassun khasun aw 'amun ala qismain. Sebagai tahqiq bahwasanya kedudukannya barakallahu fikum wallahu alam bahwa membahas sesuatu بحث عن الشيء عما لا يوجد فيه نص خاص أو عام ada قسمين ada dua jenis pembahasan terhadap perkara yang gak ada dalilnya secara khusus atau secara umum apa dua jenis yang pertama annal bahtha an dukhulihi fi dalalatin nusus sahihah من الفحوى والمفهوم والقياس الظاهر الصحيح فهذا حق membahas dalil-dalil dari nas-nas yang sahihah yang bisa dipahami dan kemudian memakai kias yang syar'i, yang zahir, yang sahih, maka yang demikian tidak mengapa. Ini kemana masuknya? Maka sini apa ke sana? Dilihat yang mirip dibahas dengan kiasus sahih fahadha haq wa huwa mimma yata'ayyan fi'luhu wa hadha mimma yata'ayyan fi'luhu 'ala al-mujtahidin tentunya semestinya dilakukan oleh para mujtahid ini ahlul ilmi yang memiliki ilmu fi ma'rifatil ahkam syariah itu pembahasan yang tidak mengapa. Wasani an yudaqqiqan nazir nadrahu wa fikrahu fi wujuhil furuq al-mustab'idah al-mustab'adah yang kedua yudaqqiq berdalam-dalam membahas an-nazir seorang yang membahas nadrahu wa fikrahu pandangannya dan pikirannya dalam perkara-perkara yang furuq al-mustab'adah kemungkinan-kemungkinan yang sangat jauh mustab'ad yang jauh Fayufarriq baina mutamathilain. Akhirnya mereka membedakan apa yang sama. Bimujarrad farqin la yadhhar lahu atharun fi syara'. Mengapa mereka membedakan al-mutamatsilain? Limada yufarriq baina syai'aini al-mutamatsilain? Bimujarrad farqin la yadhhar lahu athar. Hanya karena perbedaan yang ada asarnya nggak ada pengaruhnya fi syara mawujudil awsafil muqtadiyah padahal ada sifat-sifat yang memang menunjukkan lil jam'i bainahuma menunjukkan dua-duanya sama itu ada jelas perbedaannya sama. misalnya sama-sama memabukkan tetapi dibedakan itu kan kalau khomer itu kan minuman minum khomer ini kan nggak minum cuma dimasukkan ke hidung. Bentuknya juga masuk, serbuk. Beda dong. Ada يتدقق في شيء لا يؤمر به لماذا؟ لأن العلة واحدة وما هي؟ نعم memabukkan يذهب العقل هذا يذهب العقل وهذا يذهب العقل هذا يفسد وهذا يفسد وهذا الخمر وهذا من جنسه وإن كان هذا مائع وهذا مسحوق هذا فرق لا ينظر إليه perbedaan ini tidak dilihat ini cairan ini serbuk kalau sama-sama memabukkan ya sama nah mereka yang menyudakik tadi itu yang dibahas bahwa itu adalah jelek fala tabhatu anha jangan dibahas perkara-perkara yang rinci seperti itu yang tidak disuruh مع وجود muqtadiyah lil للجمع aw yajma' بين mutafarriqain atau sebaliknya orang yang membahas akhirnya justru membedakan akhirnya justru menyamakan dua yang berbeda menyamakan dua yang berbeda al jama' baina mutafarriqain yang tadi qabla qalil al jama' baina mutamatsilain dikatakan bimujal farqin au yajma' baina mutafarriqain atau dua yang berbeda dianggap sama bimujarradil awsaf at-tardiyah allati hiya ghairu munasibah karena sifat-sifat yang katanya tampaknya sama padahal tidak cocok tidak berkait ghairu munasibah wala yadullu dalilun ala ta'sirihima dan tidak menunjukkan ala ta'siriha tidak menunjukkan sesuatu pengaruh sama sekali. Fahad nazar wal bahath ghairu mardi. Pembahasan seperti ini yang tidak diridhoi. Kalau tadi dibedakan yang ini ma ya, yang ini masuk yang ini cairan, yang ini ma'a anna al-illah wahida. Yani yukhammiru al-aql. Wal'an yang sekarang perkaranya sama, uh, perkaranya berbeda, tapi disamakan. Ini juga haram. Kenapa? Sama-sama anggur, sama-sama cairan, sama-sama diminum. Ya, tapi nggak memabukkan. Jus anggur kenapa haram? Barakallahu fikum. Yajma' bainal mutafarrakan Justru menyamakan dua yang berbeda, kadang-kadang membedakan dua yang sama. Wa inamal mahmud fa hadha an-nazar fil wal bahth ghairu mawdhi pembahasan seperti ini tidak diridai wala mahmud tidak terpuji ma annahu qad waqa fihi tawaif min al fuqaha walaupun kadang-kadang terjerumus di dalamnya beberapa fuqaha beberapa kelompok dari fuqaha wa innamal mahmudu an-nazar al-muwafiq li nazar sahaba yang diperintahkan yang terpuji adalah membahas memandang dengan sesuai apa yang dipandang oleh para sahabat binadar sahabat wa man ba'dahum dan juga yang setelah mereka min at-tabi'in wa tabi'it tabi'in min al-qurun al-mufaddalah dari generasi-generasi yang terbaik Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma wa nahwihi wa la'alla hadha murad Ibn Mas'ud dan inilah sepertinya yang dimaksud oleh Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu iyyakum wat tanattu iyyakum wat ta'ammuq alaikum bil atiq. Iyakum wa tanattu. Hati-hati kalian dari tanattu, sesuatu yang melampaui batas dan berlebihan. Iyakum wa ta'ammuq. Hati-hati kalian dari ta'ammuq, berdalam-dalam pada perkara yang tidak perlu. Waalaikum bil atiq dan atas kalian untuk berpegang dengan yang dulu dipegang oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Yani bima kana alaihi sahabah yakni dengan apa yang dipegang oleh para sahabat radhiyallahu alaihi majma'in. Wa min kalami ba'd a'immati Syafi'iyah dan di antara ucapan beberapa a'immah Syafi'iyah la yaliqu bina an naktafi bil khayalat fil furuq. Di antara ucapan para imam-imam Syafi'iyah, al-a'immah al-ulama min Syafi'iyah, yaqulun la yaliqu bina, tidak pantas bagi kita An naktafi bil khayalat fil furu'. Jangan mencukupkan diri dengan khayalan. Khayalan-khayalan fil furu' dalam membedakan perkara-perkara. Jangan dengan khayalan. Kada bi ashabir ra'i. Jangan seperti jalannya para ahlu ra'i. Yang lebih mementingkan ra'yunya sendiri, pendapatnya sendiri. Yani aklani, aklaniyun. minnahi mu'tazila wa ghairihim. wa amsalihim. Wa sirru fi tilka أن متعلق الأحكام في الحال والظنون وغلباتها فإذا كان اجتماع مسألتين أظهر في الظن من افتراقهما وجب القضاء باجتماعهما والسر rahasianya dalam masalah ini bahwa apa yang berkait dengan hukum-hukum filhal dalam keadaannya wabunun dengan dugaan-dugaan wa ghalabatuha ay ghalabatud dunun ay dhannul ghalib itu menjadi hukum prasangka yang dominan fa idza kana istima'u mas'alataini adhhar kalau kesamaan dua masalah itu tampak jelas fi dhanni dalam dhannul ghalib daripada iftiraqihima min iftiratihima daripada perbedaan keduanya al qada'u bistima'ihima maka wajib kita putuskan sesuai dengan dhannul ghalib tadi ini istimainya sama tampak sama secara zahir ini dhannul ghalib maka ini jadi hukum bahwa dia sama hukumnya sama kalau dalam dhannul ghalib dia berbeda maka hukumnya berbeda Wahakala. Wa in qadaha farqun ala ba'd ala bu'din walaupun mungkin ada sedikit perbedaan tetapi jauh perbedaan itu. Fafhamu dzalik. Maka pahamilah yang demikian fa innahu min qawaidid din. Perhatikanlah bahwa itu termasuk kaidah-kaidah agama. ومما يدخل في النهي عن التعمق والبحث عنه أمور الغيب الخبرية التي أمر بالإيمان بها ولم يبين كيفيتها وبعضها قد لا يكون له شاهد في هذا العالم عالم المحسوس dan termasuk yang masuk di dalamnya dalam larangan adalah ta'ammuq wal bahas anhu dan larangan untuk membahas-bahas larangan untuk mencari-cari adalah umurul ghaib perkara-perkara gaib. Lian gaib, ghaib la yudrik. Kita tidak bisa mencapainya, nggak bisa mengetahuinya. La bi absarina, wala bi adalina, wala bi aidina, wala bi bi syai. Barakallahu fiikum. Umur al-ghaib al-khabariyah allati amara bil iman biha yang diperintahkan kita untuk beriman padanya. Walam yubayyin kaifiyataha dan tidak dijelaskan kayak apanya maka itu tidak perlu dibahas-bahas. Karena panca indera kita, al-hawas al-khamsa, la yastati' la tastati' an tudrik hadha الشيء. فيجب الإيمان به وعدم البحث عنه. Wajib percaya dan jangan dibahas-bahas. Wa kalau qad la yakunu lahu syahidun fi hadzal alam. Sebagiannya tidak ada saksi atau tidak ada bukti, nggak ada yang sama di alam ini, di alam mahsus. Alam mahsus adalah alam yang bisa diraba, bisa dipandang, bisa dilihat. Kalau saja ada yang sejenisnya, mungkin kita bisa menebak, oh mungkin kayak gini, mungkin kayak gitu. Misalnya perkara yang tidak gaib. Aku melihat sesosok makhluk. itu ani haiwanan kada wa kada. Ma ra'aitu qablahu qab. Kita bisa tanya. Kita bisa tanya, kayak apa? Kenapa bisa tanya? Karena ada yang mirip, silakan. Apakah seperti ini? Amislah hada, oh mislah hada, oh mislah hada, oh mislah hada. Dimana? Lianna fihi syai'un syahidun fi, atau syahidun lahu. Yashhad lahu. Amal ghaibiyat, mana sebenarnya mau bilang seperti apa? Tidak bisa. Karena lain sama sekali. Dan tidak ada contohnya di alam nyata ini. Alam al-mahsus. Tidak ada. Wal bahas an kaifiyati dalik huwa mimma la ya'ni. Maka pembahasan dalam pasalah masalah tersebut mimma la ya'ni Perkara yang tidak perlu dan perkara yang tidak mungkin. Muhal. wa huwa mimma yunha anhu maka itulah yang dilarang maka kala Imam Malik rahimahullah al-istiwa al-iman bihi wajib al-istiwa'u ma'lum wal kayfu majhul wal iman bihi wajib was su'alu anhu bila Soal anhu bila Mana saya sayujib شبه المجاوب كيف استواء الله على عرشه من سيجيب لا أحد فهذا السؤال بدعة فلا تبحثوا عنها jangan dibahas-bahas جغل dicari تري al-imanu bihi والسؤال عنه بدعة أي السؤال عن الكيفية لا يجوز وقد يجب الحيرة والشك kalau dibahas-bahas justru akan menjadikan seorang bingung. Hayrah dari kata hayran. Heran. ke Indonesia heran. Kalau kalau Arabia hayran. Tenang. wasyak dan juga keraguan. Yartaqi ila takdzib yang nantinya kalau dia sudah mulai ragu, bingung, akhirnya menolak. Enggak mungkin. Mustahil ila akhirnya. Fayasir ila التكذيب يرتقي إلى التكذيب نسأل الله السلامة والعافية وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يزال الناس يسألون حتى يقال هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam manusia Jadi syaitan akan datang pada manusia dan selalu membisikkan padanya pertanyaan-pertanyaan. Selalu bertanya-tanya. Ini Allah. Ini ciptaan Allah. Ini makhluk diciptakan oleh Allah. Faman khalaq Allah. Kalau gitu siapa yang menciptakan Allah? Astagfirullah. Faman wajada min dalika syai'an falyakul amantu billah. Siapa yang terpetik di benaknya pikiran seperti itu, katakan amantu billah. Aku beriman pada Allah. Wa bi lahu لا يزال الناس يسألونكم عن العلم hatta يقول هذا Allah خلقنا faman خلق Allah Allah menciptakan kita terus siapa yang menciptakan Allah wa fi riwayah la yas'al la yas'alannakum an-nasu an kulli syai'in hatta yaqulu Allah khalaqa kulli syai'in faman khalaqahu kalau engkau terpikir seperti itu atau ditanya seperti itu, kul aman billah. Katakan aman billah. Aku beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ada wa akhrajahu Al-Bukhari. Walafdu yakti syaitan. Syaitan akan datang kepada salah seorang kalian. Fayaqulu man khalaqa kada? Man khalaqa kada? Akan bertanya siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan itu. Hingga berkata man khalaqa rabba? Kalau gitu siapa yang menciptakan Rabbmu? Fa balaghahu, kalau sampai seperti itu, falyasta'id billah wal yaddahi. Hendaklah meminta ampun pada Allah, minta perlindungan pada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yantahi. Hentikan pembahasan seperti itu. Hentikan pembahasan seperti itu. Wa bi sahih Muslim an Anas عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال قال الله عز وجل إن أمتك لا يزالون يقولون ما كذا ما كذا hatta yaqulu hadza Allah khalaqal khalqa faman Allah disebutkan dengan lafaz yang hampir sama atau semakna Allah azza wa jal berkata sesungguhnya umatmu akan terus bertanya apa ini dan apa itu hingga mereka akan berkata ini adalah Allah kemudian siapa yang menciptakan Allah menciptakan makhluk kemudian siapa yang menciptakan Allah sama di akhirnya disebutkan qul amantu billah wala tulan an nas yatasaaluna hada Allah khaliqu kulli shayin, faman khalaq Allah ada riwayat Al-Bukhari wa Muslim wa ghairi menunjukkan bahwasanya syaitan kadang membisikkan pikiran-pikiran seperti itu maka itulah yang dikatakan fala dan hadu anha jangan dibahas katakan amantu billah aku beriman pada Allah فليستعذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال إسحاق بن راهوية لا يجوز التفكر في الخالق jangan kalian berpikir tentang zat Allah ويجوز للعباد أن يتفكروا في المخلوقين بما سمعوا فيهم dan boleh bagi para hamba untuk berpikir tentang makhluk-makhluknya dengan apa yang mereka dengar Katanya begini, katanya begitu, kemudian dibahas silahkan tentang makhluk. Fala tabhathu an zatil khaliq. Wala yaziduna ala dhalik. Tidak boleh lebih daripada itu. Cukup berbicara tentang makhluk. Liannahum in fa'alu tahu. Karena mereka kalau membahas tentang Allah, tentang zat Allah, jadi tahu artinya timu sesat dia. Qala wa qad qala Allah wa inna min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Dan sungguhnya tidak ada sesuatu apapun kecuali bertasbih, kecuali bertasbih kepadanya. Fala yajuzu an yuqal kaifa tusabbihu al qisa. Qisa wal akhwina wal khubz al mahfuz. Ayatnya bilang tidaklah ada sesuatu apapun kecuali bertasbih. Tetapi jangan kalian cari-cari kayak apa tasbihnya. Ini kayak apa tasbihnya. Itu bagaimana tasbihnya binatang ini, bagaimana tasbihnya pohon ini, roti yang sedang dipanggang, bagaimana tasbihnya. Jangan tanya-tanya dan jangan membahas. Atau astiab al-mansujah atau baju yang sedang disulam yang sedang ditenun, bagaimana bertasbihnya? Fala tabhathu anha. Jangan kalian bahas-bahas tentang itu. Karena Allah sudah mengatakan tentang tasbih mereka. Wala tafahuna tasbihahum. Kalian gak akan paham tasbih mereka. Halas. Kalau Allah sudah katakan kalian tidak akan tafahun, gak akan paham tasbih mereka. Sudah, gak usah dibahas-bahas. Ucapan Allah sudah pasti benar. Engkau tidak akan bisa paham tasbih mereka. Jangan dibahas. Dicari-cari-cari, ujungnya tetap, tetap kalimat la talqau tasbih. Kalian nggak akan bisa paham tasbih mereka. Wa kullu hadha qad sahha al-'ilm fihi annahum yusabbihun. Fadhalika ila Allah an yaj'al tasbihahum. Berita secara ilmu sudah diberitakan bahwa mereka semua makhluk-makhluk bertasbih. Amantu billah. aman nabihi kullun min indi rabbina. Aman nabi kullun min inda rabbina. Amma kayfiyatu tasbihihim ma nadri. Wallahu ta'ala a'lam. Ila Allah an yaj'al tasbihahum kaifa syaa. Allah lah yang menakdirkan bagaimana mereka bertasbih. Sekehendak Allah. Wa kama yasha. Sesuka Allah subhanahu wa ta'ala. Walaysa linnasi an yakhudu fi dhalik. Adapun manusia. Adapun kita. La nabhas. An kaifiyati إلا بما علموا ولا يتكلموا في هذا وشبهه illa bima akhbar Allah maka kita tidak berbicara kayak apa tasbihnya tidak memutuskan kayak apa tasbihnya kecuali dengan apa yang Allah kabarkan kalau Allah kabarkan bertasbih kita katakan bertasbih wala yazidu ala dhalik. jangan ditambah pokoknya apa kata Allah kita ucapkan maka Allah kulna Pemaaf Allah أخبرنا عن الله فاتقوا الله ولا تخوضوا في هذه الأشياء المتشابهة maka bertakwalah pada Allah dan jangan kalian masuk pada pembahasan-pembahasan yang mutasyabihat. Fa innahu yurdikumul khawd fihi an sunanil haq karena engkau akan terseret untuk tenggelam di dalamnya, masuk di dalamnya dalam keadaan tanpa petunjuk dan ditinggalkan oleh kalian sunan sunnah-sunnah yang hak. Naqala dhalika kulluhu harbun an Ishaq rahimahullah. Ini semua dinukil dari bantahan Ishaq bin Rahuya rahimahullahu taala. Dan dengan ini berakhir pembahasan hadis yang ke-30. Yang selanjutnya yang ke-31 insyaallah taala. wallahu taala alam sallallahu alaihi wa alihi وأصحابه وسلم تسليما كثيرا